Marilah kita senantiasa bersyukur dengan limpahan karunia Allah Swt. Dan semoga kita bukan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat. Dan tanda kesyukuran dalam Islam dibangun dari tiga pilar. Pertama, mengakui semua nikmat itu adalah limpahan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidaklah ada nikmat yang ada pada kalian kecuali daripada Allah. Maka nikmat kita datang di tempat ini semuanya karena karunia Allah semata. Nikmat kita bisa mendengarkan kajian dengan telinga yang sehat. Sementara sebagian orang terganggu pendengarannya adalah nikmat yang datang daripada Allah Tabaraka Ta'ala. Nikmat dimudahkan perjalanan dari rumah masing-masing. Ada yang perjalanan satu jam, dua jam, tiga jam. Hingga sampai ke tempat ini adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama kita yakin nikmat tersebut datangnya daripada Allah. Yang kedua, hendaklah kita memperbanyak syukur dengan lisan kita atas segala macam limpahan nikmat ini. Allah tabaraka taala mengatakan fa amma bi ni'ma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau bincangkan. Dengan perbanyak memuji Allah. Semisal ucapan alhamdulillah dan sepertinya. Kemudian yang ketiga adalah Tanda kesyukuran itu dalam bentuk menjadikan apapun yang Allah SWT berikan kepada kita berupa sarana dan prasarana sebagai sarana untuk beribadah menyembah Allah SWT. Allah berikan harta kepada kita untuk menyembah Allah, untuk berinfak, menghadiri kajian, mensupport dakwah dan seterusnya. Allah berikan kesehatan untuk mendukung agama Allah, menjadi panitia daurah, ya, menjadi penyampai materi, menjadi pendukung acara dan seterusnya. Inilah tanda syukur yang benar. Kemudian hendaklah senantiasa kita berselawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Dan semoga kita semuanya tergolong ke dalam umat yang dapat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Antum mungkin eh, merapat, boleh jadi ada kawan-kawan yang datang terlambat di belakang. Ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Allah tabaraka taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar anna lahumul khiyarah." Yang artinya Tuhan mula yang telah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki dan memilih. Dan tidaklah ada pilihan itu diserahkan kepada manusia. Ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala pilih, kita tidak bisa memilihnya. Kita semuanya hanyalah mengikuti pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih Ka'bah al-Musharrafah sebagai kiblat bagi kaum muslimin. Allah telah memilih Makkah al-Mukarramah sebagai tempat suci bagi seluruh kaum muslimin. Allah telah memilih Masjid Nabi yang mulia Ali salam sebagai tempat yang khusus dibandingkan masjid-masjid lainnya dengan seribu kali pahala salat padanya Kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih sepanjang tahun hari yang terbaik sepanjang siang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafat dan semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memilih malam terbaik sepanjang tahun dari seluruh malam-malam yang ada adalah malam Lailatul Qadar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Dan Allah telah melebihkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semua terpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memilih sebagian bulan menjadi bulan-bulan Allah haramkan. Ya. Dan Allah telah memilih Ramadan sebagai bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala istimewakan dengan puasa padanya. Tidak ada bulan yang Allah SWT khususkan wajib berpuasa padanya kecuali bulan Ramadan. Semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Annalahumul khiyarah. Tidak ada kita memiliki kekuasaan untuk menentukan dan memilih dalam perkara-perkara seperti ini. Maka hendaklah kita ridho dengan pilihan Allah Tabaraka wa taala. Kalaupun mungkin orang bertanya, Kenapa Ramadan yang Allah tentukan sebagai bulan yang kita berpuasa padanya? Jawabannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita meyakini pasti di seluruh bentuk pilihan Allah ada hikmah-hikmah yang dalam yang terkadang kita mengetahuinya. Terkadang kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan kita hanyalah taslim menyerah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana orang-orang kafir Quraisy yang mereka merasa iri terhadap nubuah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para pembesar Thaqif. Mereka mengatakan kenapa tidaklah diturunkan Quran kepada satu daripada dua pembesar di negeri mereka. Maka Allah mengatakan ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang telah membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Allah yang bagi rahmat Tuhan. Dia yang pilih Muhammad SAW sebagai Nabi di akhir zaman. Ya. Ketika ditanya kepada Abu Jahal, kenapa kamu tidak mau beriman dengan Islam? Dia mengatakan, kenapa tidak beriman dengan Muhammad? Dia mengatakan, kami dengan Bani Hashim terus menerus ya bagaikan dua kuda yang bertarung dalam segala macam bentuk kebaikan. Bani Hashim berkhidmat terhadap para jemaah haji mereka memberikan makanan, mereka memberikan minuman, kami pun mengikuti. Apapun kebaikan mereka buat, kami buat. Tiba-tiba mereka mengatakan minna nabiyun. Dari kami muncul nabi. Karena itulah kami tidak akan pernah ikut dengan Muhammad. Subhanallah, fanatik, ta'assub. Pada seseorang berjumpa dengan Ammar bin As. Ya, dan dia adalah panglima daripada Musailam al-Kadzab Berkata Amr saya wallahi meyakini engkau pun meyakini sesungguhnya musa Musailamah itu adalah sang nabi pendusta. Bukankah demikian? Dia katakan iya. Saya yakin engkau pun yakin memang dia seorang nabi pendusta. Tapi pendusta daripada sukuku Bani Hanifah lebih utama ku ikuti daripada nabi dari Bani Hashim. Subhanallah. Maka kita harus rela dengan ketentuan Allah swt wa ridha. Dan alhamdulillah dari sekian miliar manusia di seluruh penjuru bumi ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri yang wallahi tidak pernah kita syukur dengan sempurna. Kita banyak dosa, banyak ketergelinciran, banyak kelalaian, banyak kelengahan. Wallahi, besar nikmat ini. Ya, Perumpamaan umat Islam dengan seluruh umat bagaikan perumpamaan kambing hitam ada bercak-bercak putih. Bercak putih itulah umat Islam. Seluruh kulit yang hitam itu adalah merupakan umat-umat kufar. Apapun agamanya. Allah Akbar. Subhanallah kita masuk ke dalam bercak kecil ini. Kemudian ikhwati rahimakumullah perumpamaan ahlu sunnah dibandingkan ahlul dolalah ya yang mereka tersesat dalam memahami Islam. Bagaikan perumpamaan itu pula. Ya. Kelompok-kelompok yang menyimpang daripada jalan Rasulullah SAW adalah merupakan kulit hitam pada seekor kambing. Bercak putih itulah ahlu sunnah wal jamaah. Subhanallah. Maka hendaklah kita bersyukur dan bersyukur. Setelah Allah beri kita petunjuk Islam, Allah berikan kepada kita petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati rahimakumullah. Maka hendaklah syukur ini kita lakukan dengan memperbanyak amal saleh. Dan di antara amal saleh yang akan datang di hadapan kita adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Yang tak berapa lama lagi dalam hitungan hari-hari ke depan dia akan datang kepada kita. Wallahi ikhwati rahimakumullah. Sungguh orang yang diberikan Allah kesempatan masuk pada bulan Ramadan melaksanakan aktivitas puasa, zikrullah, qiyamul lail adalah orang-orang yang terpilih. Subhanallah. Dan tidak semua orang dapat sampai pada bulan tersebut. Bulan demi bulan kita lewati Ramadan. Ya, ada yang udah umurnya 40, 50, 60. Tiap bulan Ramadan kita lewati. Toh ternyata ada sebagian daripada kaum muslimin yang tidak lagi merasakan Ramadan di tahun ini karena mereka telah meninggal dunia. Boleh jadi Ramadan tahun lalu yang lepas. Di antara jamaah-jamaah kita dahulu yang pernah bersama-sama di sini, mungkin nggak di sini lagi. Wafat. Telah meninggalkan kita. Subhanallah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita Ramadan tahun 1416 Hijriah ke depan 1436 Hijriah ke depan. Amin ya rabbal alamin dan semoga kita diberikan Allah taufik untuk mengisi Ramadan tersebut dengan segala macam bentuk kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa Jibril. Jibril berdoa, ya Muhammad, siapa yang masuk kepadanya Ramadan dan Ramadan keluar, dia tidak dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin. Dijauhkan daripada rahmat Allah. Ramadan gak guna baginya. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Masya Allah. Lihatlah ketika Ramadan datang, ibadah Allah. Tidak semua kaum muslimin melaksanakan puasa yang merupakan keistimewaan bagi kaum muslimin. Subhanallah. Tidak semua berpuasa. Kita masih melihat rumah-rumah makan tutup atau buka? Tutup setengah, buka setengah. Subhanallah. Bahkan kita masih melihat di jalan-jalan. Saya enggak tahu di tempat antum mungkin enggak, tapi di tempat kita sana di tengah-tengah hari bulan Ramadan, sebagian daripada orang-orang kufar, bahkan mereka sebagian kaum muslimin terang-terangan makan tengah-tengah jalan, lebih dahsyat merokok di tengah-tengah jalan ketika tengah hari bulan Ramadan. Wallahi, ya sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak memuliakan bulan tersebut. Apalagi berpuasa mengerjakan puasa pada bulan-bulan tersebut. Ikhwan ya rahimakumullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Ramadan sebagai bulan yang Allah istimewakan? Wallahu taala alam kebenarannya. Tetapi biasanya Allah Subhanahu wa taala melebihkan sesuatu karena ada keistimewaan padanya. Allah telah istimewakan Ramadan dengan turunnya Quran pada bulan Ramadan. Dengan itulah Allah memilih Ramadan sebagai bulan suci untuk berpuasa padanya. Allah mengatakan, "Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Quran ini kenikmatan yang terbesar yang Allah turunkan dari langit untuk umat manusia. Allah, enggak ada bandingannya ya Quran diturunkan sebagai pedoman petunjuk. Dialah lentera bagi umat ini, bagi manusia seluruh alam. Dengannya lah orang-orang terbimbing hidup dengan pola benar, cara yang benar yang menggiring seorang menuju kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dialah Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia tatkala manusia menggunakan petunjuk tersebut sebagai pedoman. Sayangnya, mirisnya, yang memprihatinkan, Quran terkadang bukan dijadikan manusia sebagai kitab pedoman dan petunjuk. Kadang-kadang dijadikan sebagai tangkal-tangkal, jimat-jimat, dipotong-potong ayat untuk melihat perempuan supaya mau ambil sepotong daripada ayat di surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydihunna wa qulna hasya lillah. Ucapkan 50 ribu kali. Perempuan akan langsung lengket. Subhanallah. Untuk itu Quran diturunkan wallahi tidak. Quran diturunkan untuk pedoman petunjuk. Sebagian orang hanyalah memperindah suaranya membacakan Quran dan itu kebaikan selama tidak menyisir tajwid. Tapi bukan hanya sampai di situ. Ya, Quran bukan hanya sekedar dibaca. Allah memerintahkan kita untuk memahami kandungan Quran supaya menjadi pedoman petunjuk. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak berupaya memahami kandungan Quran? ataukah hati-hati mereka telah terkunci, ada penutup-penutupnya. Kenapa umat Islam terburuk? Kenapa mereka terkebelakang? Kenapa tidak sebagaimana pendahulu mereka? Ya, yang menancapkan kekuasaan ke seluruh permukaan bumi ini. Ya. Sekarang umat Islam lihatlah bagaimana nasib kaum muslimin. Ya. Pengungsi Rohingya, Allah ya mereka terombang-ambang di lautan, terusir ke sana, terusir kemari berpuluh-puluh hari mereka ya diseret ke tengah-tengah laut, mendekat ke satu negara, diseret taruhkan ke tengah, dekat ke negara lain, diseret taruhkan ke tengah, terumbang ambing, hilang kemanusiaan mereka tercabut, subhanallah hak mereka sebagai manusia dihapuskan, mereka kaum muslimin dan mereka saudara-saudara kita, subhanallah, ya penderitaan yang menimpa kaum muslimin di mana-mana, di Irak, di Syam, dan berbagai macam tempat. Kenapa demikian? Kenapa kita mundur? Jawabnya, karena kita tidak menjadikan Quran sebagai hudan, petunjuk dan pedoman. Ya, hanya sekedar dibaca. Kalaulah Quran hanya sekedar dibaca, tidak dikatakan Nabi tentang kaum khawarij yang paling pandai baca Quran. Paling lihai membaca Quran. Di mana Nabi mengatakan tentang orang-orang khawarij yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran enggak lewat ke kerongkongan mereka, enggak lewat Quran sampai ke hati, hanya sampai di kerongkongan berhenti, enggak sampai ke hati untuk dipahami apalagi diamalkan, sekedar dibaca. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar Mereka itu keluar dari pemahaman agama yang lurus, yang benar. Bagaikan keluarnya anak panah menembus buruannya. Itu orang-orang khawarij. Yang memerangi Ali, menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, menyembelih Abdullah bin Khabbab. Sahabat Nabi SAW. Lewat dengan istrinya yang hamil. Dia disembelih. Istrinya dibunuh. Perutnya disobek. Anaknya diambil, dibuang, dicincang, dibuang ke sungai. Khawarij. Apakah mereka tidak baca Quran? Mereka, kata Nabi SAW. Ya, Kalian akan merasa hina membandingkan salat kalian dengan salat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka. Ya, tapi yamquna min ad-din. Mereka keluar dari pemahaman agama. Itu ISIS. Dari paham-paham seperti ini mereka muncul. Subhanallah. Kenapa demikian? Karena baca Quran yang sampai di kerongkongan. tidak jadikan sebagai petunjuk. Ibadah Allah. Dalam melaksanakan Ramadan maka kita wajib benar-benar menjadikan Quran sebagai petunjuk pelaksanaan Ramadan yang benar yang dirinci dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun semoga kalian bertakwa kepada Allah bagaimana pelaksanaan puasa yang benar. Insya Allah itulah akan menjadi tema kita pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah mudahkan kita membahas, yakni pembahasan-pembahasan tentang Ramadan di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nanti yang terluput, ya, saya lihat buku yang ditulis oleh Ustaz eh, Muhammad Abdul Tuaisikal, buku yang baik dengan bahasa yang gampang dan sederhana, kita jadikan sebagai rujukan dalam malam hari ini yang membahas masalah demi masalah dan semoga penulisnya beliau hafizahullah taala Allah berikan limpahan dan cucuran pahala ganjaran atas bukunya ini yang kita membacanya ya kita berupaya mengamalkan yang terdapat dalamnya yang berupa keterangan-keterangan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah kemuliaan Ramadan Quran turun padanya Ya. Kalaupun antum bertanya Ustaz, bukankah Quran bukan hanya turun di bulan Ramadan? Turun kapan pun juga. Selama 23 tahun Quran turun. Ya. Kenapa dikatakan Quran turun pada bulan Ramadan? Bukankah pada banyak kesempatan Quran turun? Ya, di bulan Dhul Hijjah turun ayat. Ketika Nabi SAW sedang di padang Arafat, turunlah ayat. Al-Yawma akmaltu lakum Subhanallah. Sebelum Nabi meninggal terakhir turun ayat dalam Al-Baqarah, Wattaku yawman turja'una fi ilallah." Dan itu bukan Ramadan. Apa maksudnya Quran turun dalam Ramadan? Siapa yang bisa jawab? Saya beri. Eh, tadi ada jam. Apa maksud Quran turun di bulan Ramadan? Yang jawab benar saya berikan jam. Ini ngeri ini jam ini nih. Bahan titanium kayaknya nih. Tafadhal. Antum pakai mikrofon sih. Ini suara antum direkam ini, diabadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, karena pada bulan Ramadan uh, diturunkan permulaan dari Al-Qur'an, yaitu uh, Quran surat Iqra ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu. Iya. Itu bagian daripada Quran awal permulaan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Oh, karena itu. Ya. Tayyip. Yang lain? Fadal? Uh, eh, itu semua karena kendak Allah. Mantap. Yang lain? Ini mengamalkan pembahasan tadi terserah Allah. Bagus antum ini, bagus. Belakang sana belakang. Tunggu Syekh, tadir suaya. Tunggu mikrofon datang. Kalau dikatakan di bulan Ramadan, ternyata bulan Hijjah juga dia turun. Yang nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan turun pada bulan Ramadan ialah turun ke langit dunia gitu. Mumtaz. Like. Tinggal kita share aja dia nanti. Siapa nama antum? Muhammad Toha. Muhammad Toha. Al-kalamu mumtaz. Yang dimaksudkan turun di bulan Ramadan adalah Quran turun secara utuh dari lauh mahfuz ke langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Itu jatuh pada bulan Ramadan. Baru dari langit dunia turun kepada Nabi SAW selama rentang waktu sekitar 23 tahun. Jamil, ini siapa tadi nama beliau Ramadan? Nama antum tadi siapa? Muhammad Toha. Muhammad Toha. Itu mau jamin sih, ambil. Enggak mau. kasih ke belakang. Oke, okay, sip. Jamil. Pokoknya di tengah-tengah ada soal, antum jangan ngantuk-ngantuk. Subhanallah. Ramadan Allah pilih sebagai bulan yang utama dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala Allah hiasi bulan ini dengan berbagai macam ragam hiasan-hiasan. Di antara hiasannya adalah pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surganya dan Allah tutup pintu-pintu nerakanya. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala belenggu syaitan-syaitan. Al-maradatu minal jin, syaitan-syaitan yang membangkang dibelenggu pada bulan Ramadan. Karena itulah kita melihat ketaatan semakin bertambah di bulan Ramadhan, Kemaksiatan berkurang jauh. Karena para syaitan-syaitan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ustaz, kok masih ada juga kemaksiatan? Ya, itu syaitan-syaitan dari golongan manusia. Terkadang manusia itu lebih syaitan daripada syaitan. Kadang dia mengajari syaitan, bukan syaitan mengajari dia. Sebagaimana Fir'aun lebih dahsyat daripada iblis yang mengatakan, aku Tuhan kalian paling tinggi. Iblis saja nggak nekat. Iblis nggak nekat mengatakan, aku Tuhan kalian paling tinggi. Iblis nggak nekat iblis. Dia nekat. Iblis mungkin kaget, ih eh, lebih hebat daripada aku ini. Subhanallah. Karena yang namanya syaitan, minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Subhanallah. Itu yang menyimpang di bulan Ramadan. Berarti mereka syaitan-syaitan <laughs> manusia. Subhanallah. Berkata Nabi kita yang mulia Ali salatu salam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah." Jika telah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar. Ditutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin. Dan dibelenggulah syaitan-syaitan. Subhanallah. Surga itu ada pintu-pintunya. Berapa jumlah pintu surga? Ada yang pernah menghitungnya? Delapan. Neraka punya pintu-pintu. Berapa jumlah pintunya? Tujuh. Kata Allah, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki tujuh pintu. Subhanallah. Pada waktu Ramadan datang, pintu-pintu surga Allah bukakan. Dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Subhanallah. Dan ini menunjukkan surga dan neraka telah ada. Sekarang, dahulu kala, ya, Nabi telah menyebutkan tentang adanya surga dan neraka. Allah telah ciptakan surga, Allah perintahkan Jibril, lihat. Jibril terkagum-kagum dengan segala macam keindahan surga dan Jibril mengatakan, "Duhai Tuhan, kalau kalaulah hambamu tahu nikmatnya surga, betapa keindahannya, pasti mereka akan berusaha masuk kepadanya." Dan kayaknya semua akan masuk ke dalam surga. Mereka berupaya untuk meraihnya. Allah ciptakan neraka, Allah katakan lihat. Dia lihat apinya yang memakan satu sama lain, begitu dahsyatnya. Jibril mengatakan, "Wahai Tuhan, kalaulah tahu hamba-hambamu tentang dahsyatnya neraka, enggak akan ada yang menentangmu. Enggak akan ada yang masuk ke dalamnya." Ya. Kemudian huffatil jannatu bil makarih. Dihiasilah surga dengan berbagai macam perkara-perkara yang dibenci manusia. Di antara yang dibenci adalah puasa. Allah payahnya puasa. Istri yang halal menjadi haram di siang harinya. Makan yang halal menjadi haram. Harus tahan diri. Ya, dipenuhi neraka, dipenuhi surga, dihiasi surga, dikelilingi surga dengan segala macam yang dibenci oleh manusia. Pagi-pagi harus sholat subuh, kadang-kadang pagi-pagi buta harus mandi jinabat, Nggak bisa pilih-pilih, nggak ada air panas, air dingin. Makari. Berwudu harus menyempurnakan ketika musim dingin. Makari. Segala sesuatu yang orang-orang tidak menyukainya. Kecuali orang-orang beriman. Dia mencintai semua ketaatan kepada Allah SWT karena imannya. Kemudian Allah hiasi neraka dengan syahwat. Neraka sepenuhnya dihiasi dengan syahwat yang menggiurkan manusia. Ya, Allah perintahkan Jibril lihat kembali. Jibril melihat betapa surga ini dipenuhi dengan apa tadi? Segala sesuatu yang membuat manusia itu benci karena sulit. Kesulitan, ujian, cobaan dalam agama ini. Dalam mengerjakan perintah menjauhi larangan banyak sementara kita ini hati ini, diri ini selalu menyuruh kepada kejelekan. Ya, Jibril mengatakan ya Rabb, aku khawatir nggak ada yang masuk ke dalamnya. Dan dia lihat neraka yang bergejolak dihiasi dengan segala macam syahwat. Dia mengatakan, Ya Rab, aku khawatir semua hamba-hambamu masuk ke dalamnya. Tergiur dengan neraka. Subhanallah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Neraka telah ada. Surga telah ada. Dan ditutup pintu-pintunya ketika siang hari, ketika bulan Ramadan. Dan dibukakan pintu-pintu surga ketika datang bulan Ramadan. Subhanallah. Ramadan ini menjadi sempurna kebaikannya karena Allah turunkan pada malam tersebut satu malam. Yang mana malam tersebut ketika seseorang melaksanakan ibadah semenjak tenggelam matahari sampai terbit fajar dilipat gandakan menjadi seribu bulan pahalanya. Apapun dia kerjakan semenjak matahari tenggelam sampai terbit fajar dilipat gandakan menjadi seribu bulan. Berapa tahun? Sekitar 80 83 tahun. Allah Akbar. Antum baca, subhanallah. Surah Al-Ikhlas sekali seolah-olah antum bacanya selama 83 tahun. Antum kerjakan sholat sunnah dua rakaat seolah-olah antum mengerjakan selama 83 tahun. Umur kita adalah ummatun marhumah. Umat Allah rahmati wallahi. Umur kita pendek-pendek. Sebelum kita umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh berdakwahnya saja selama 950 tahun. Itu dakwanya. Umur dakwah Nabi Nuh berapa umurnya? Allah kita nggak tahu. Nabi Adam 1000 tahun umurnya dikurangi 60 tahun. Panjang-panjang. Umur kita 60 tahun paling kuat 70 tahun. Rata-rata antara 60 70 subhanallah. Tapi dengan adanya Momen-momen seperti ini Allah lipat gandakan amalan-amalan kita mengalahkan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usia mereka. Andai kata kita hidup ya sejak balik mungkin selama 40 tahun, tiap malam Lailatul Qadar kita beribadah 83 tahun kalikan 20 tahun kalikan 40 tahun, Masya Allah. Banyak. Inilah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, khairun min alf syahrin. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Subhanallah, malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu apa rupanya? Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? Ah. Buku. Kenapa dia disebut malam Lailatul Qadar? Silahkan. Kenapa? Kalau andai kata ibu-ibu masak disebut malam Lailatul Bakar, dah tahulah kita. Bakar-bakar kue, bakar-bakar. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar? ها Fadal. Biar seru ini. Hah. Buku. Sifat puasa Nabi lo. Mumtaz ini buku. Masya Allah. amin kita, amin Nabil. Kasihlah sama beliau dulu. Kasih mikrofon dulu. Jangan kasih buku dulu. Mikrofon dulu kasih dia. Tafadhal. Karena di malam Lailatul Qadar ditentukannya takdir-takdir kita selama setahun. Mumtaz. Tafadhal. Kedua dapat buku dia. Jangan terjual ya, Syekh. <laughs> Subhanallah. Pada malam itulah Allah tentukan takdir manusia satu tahun ke depan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam hari itu diputuskan semua keputusan yang penuh dengan bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala. Amran min indina. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Di antara rukun iman ada namanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir itu telah dibagi para ulama menjadi beberapa bagian. Yang pertama, takdir yang paling lengkap semua ada padanya. Itulah yang tertulis dalam kitab induk takdir namanya lauh mahfud. Ma faradna fil kitab min syai'in. Enggak ada yang terluput, semua ada di sana. Namanya apa? Lauh mahfuz. Itu semua lengkap. Itulah buku induk. Karena makna beriman kepada takdir, kita mengimani empat hal. Pertama, kita imani Allah memiliki ilmu yang sempurna, meliputi segala sesuatu baik belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Yang kedua, kita imani ilmu tersebut telah tertulis secara sempurna dalam kitab yang namanya Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita meyakini Allah punya kehendak untuk melaksanakan apa-apa yang belum terlaksana. Namanya iradah. Yang keempat, kita yakini akan datang masanya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan segala macam ketentuan takdir tersebut pada hari, pada waktu yang Allah telah tentukan. Jadilah ketentuan takdir tersebut. Sebagai contoh, tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004 itu telah ada pada ilmu Allah dalam lauh mahfuz. Telah Allah ketahui. Subhanallah. Semua ketentuan takdir telah Allah sempurnakan penulisannya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dahsyat ilmu Allah. Bumi belum ada, apalagi kita. Orang tua kita nggak ada, nenek moyang. Bumi ini nggak ada. 50 ribu tahun telah Allah finish sempurnakan catatan tersebut. Dengan ilmunya. Allah telah mengetahui akan terjadi yang namanya tsunami di Banda Aceh, di Maulabo ya akan memakan korban sekian ratus ribu, dua ratus lima puluh ribu jiwa, lebih kurang sampai tiga ratus ribu jiwa. Ya, pada jam sekian akan muncul gempa. Telah Allah ketahui. Pertama, yang kedua telah Allah. Apa yang kedua? Telah Allah tuliskan dalam kitab tersebut yang ditulis lima puluh ribu sebelum lima puluh ribu tahun sebelum adanya langit bumi. Yang ketiga, yang ketiga Allah telah mengkandakinya akan terjadi yang keempat, jadilah peristiwa tersebut pada tanggal ter tersebut. Ketika jadi ini disebut qadha. Mak, lima menit lagi. Masya Allah. Salat Isya. Kita belum masuk ini. Tak ah, bahasa. Jadi, Khuan rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Ketika terjadi apa-apa telah Allah tentukan namanya qadha sebagaimana Allah katakan dalam ya perkataan Nabiullah Yusuf qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan telah ditentukan apa apa yang akan mintakan fatwa kepada saya ketika dia belum terjadi disebut qadar wa kana amrullahi qadaran maqdura yang mana terjadi besok hari yang akan kita jalani kita nggak tahu makan apa saya besok kita nggak tahu apa yang terjadi besok ini telah ada dalam ilmu Allah ya, telah dituliskan, telah diketahui, telah dikendaki terjadi besok. Ya. Kalau andai kata belum terjadi namanya apa tadi? Kadar. Kalau terjadi besok namanya apa? Qadha. Itulah makna beriman kepada qadha dan Kadar Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahu akbar. Jadi disebut malam Lailatul Qadar karena pada malam hari itu, ya, saya katakan pertama, catatan takdir dalam kitab induk. Sempurna. Yang kedua, takdir yang disempurnakan setiap tahunnya diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini induk. Ini diperbaharui setiap tahunnya dan diperbaharui itu pada malam Lailatul Qadar. Takdir yang kedua. Kemudian di antara mentakdir adalah takdir yang berkaitan dengan setiap manusia. Ketika Allah perintahkan malaikat meniupkan roh dalam rahim ibu kita ketika rahim ini, ketika janin berusia 120 hari, fayu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Kata Rasulullah, diperintahkan malaikat menulis tentang rezekinya. Bagaimana rezeki orang ini? Jadi orang kaya enggak? Ya. Setengah kaya atau bagaimana? Telah dituliskan di sana ya, gila kaya atau bagaimana? Dituliskan secara sempurna rezekinya, ajalnya. Ya, subhanallah. Wa yu'mar fa rubikat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi bahkan telah dituliskan apapun akan kita kerjakan. Wa syaqiyun aw sa'id. Bahkan telah tertulis apakah janin ini akan celaka masuk neraka atau dia bahagia masuk surga. Ini takdir dalam alam janin. Subhanallah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan ketika ruh ditiupkan ketika janin berusia berapa? 120 hari. Ini takdir lain. Jadi ada takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang tadi dalam janin, yang tadi setiap tahunnya itu dapat berubah. Karena itulah kita disuruh untuk berdoa Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La iruddul qadar illa du'a." Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Andai kata kita berdoa kepada Allah, boleh jadi sesuatu yang ditakdirkan ketika kita dalam janin berubah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, dengan ikhtiar ini. Kita kita nggak tahu, maka kita dalam memperbanyak ikhtiar, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di kitab induk tidak akan pernah berubah. Naam. Kemudian yang terakhir sebelum azan. Ramadan ini adalah waktu ya Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepadanya doa-doa manusia. Bersabda Rasulullah SAW, ya, Inna lillahi fi kulli yawmin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Ramadan adalah waktu di mana setiap hari Allah bebaskan hamba-hambanya yang beriman dari api neraka. Setiap malam, setiap hari. Allah ikhwan, setiap hari ada di antara kita Allah katakan bebas dari neraka. Ya, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Setiap orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya. Ini keutamaan Ramadan. Tiap malam ada, tiap hari akan ada yang dibebaskan. Karena kita semuanya wallahi, semuanya daftar tunggu ini waiting list menuju neraka wallahi. Semuanya kita. Kalaulah tidak Allah rahmati kita. Subhanallah. Setiap malam malam Ramadan, setiap harinya Allah bebaskan. Ini, dah bebas dari neraka. Ini, alangkah bahagianya kita. Kalau Allah bebaskan daripada neraka. Demikianlah ikhwan kajian kita sesi pertama. <laughs> InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan nanti setelah azan sesi kedua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ba'da. Ikhwati rahimakumullah. Saya akan berusaha meringkas pembahasan ini. Karena memang waktu kita yang sempit. Tadi telah kita sebutkan tentang keutamaan Ramadan. Sekarang kita akan berbicara sepintas tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan, eh, maksudnya keutamaan berpuasa. Ya, Amalan puasa adalah amalan Allah wajibkan bukan hanya kepada kita, bahkan kepada umat-umat sebelum kita. Tapi yang konsekuen mengamalkannya hanyalah orang-orang Islam sekarang. Mana orang Nasara yang berpuasa? Enggak ada. Mana orang-orang Yahudi? Enggak ada umat ini yang istiqamah dengan bulan puasa ini. Padahal Allah wajibkan kepada orang-orang Yahudi berpuasa. Allah wajibkan kepada orang-orang Nasara berpuasa. Tapi hanya kita yang kursikan mengamalkannya. Alamin. Di antara keutamaan puasa, ikhwati, puasa adalah sarana meraih titel yang tidak dapatkan dimanapun juga. Semua universitas besar nggak akan berani mengeluarkan titel takwa. Dia mengeluarkan titel profesor, doktor, ya, MM, apalagi MBA, PhD, PhD. Tapi siapa dan mana universitas yang mengeluarkan gelar takwa enggak ada? Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa Allah SWT akan memberikan kepada seorang gelar takwa. Dan itulah sebaik-baik gelar yang dijamin dengannya surga. Allah mengatakan, Ya, kama kutiba alil ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Subhanallah. Yang kedua, puasa adalah merupakan perisai dari neraka. Yang ingin menjaga dirinya dari neraka hendaklah dia berpuasa. Bersabda Rasulullah SAW, "Inna masyamu junnatun istajinnu bihal 'abdu minan nar." Sesungguhnya puasa adalah perisai yang melindungi seseorang dari api neraka. Sebagaimana perisai melindungi seorang daripada panah, dan seterusnya ya senjata demikian juga Ramadan akan menjadi penghalang seorang hamba dari api neraka Ya dan billah subhanallah hadis riwayat Ahmad berkata eh, kemudian di antara bentuk keutamaan puasa ibadah Allah puasa ini kelak amalan yang akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang melakukannya di hari kiamat betapa butuhnya kita kepada syafaat karena di hari kiamat Enggak berguna kekuatan sebagaimana kita bahas tadi malam. Enggak berguna pangkat. Yang berguna adalah amalan. Di antara amalan yang berguna adalah berpuasa. Berkata Rasulullah, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi al qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Quran, maksudnya amalan membaca Quran, dua-duanya ini akan memberi syafaat kepada pelakunya di hari kiamat. Yaqulu siyam. Berkatalah amalan puasa. Puasa kita ini amalan hari kiamat dia berbicara. Dan Allah berkuasa menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Bahkan di hari kiamat ibadah Allah. Yang namanya kematian Allah rubah menjadi bentuk kambing besar. Disembelih antara surga dan neraka. Allah mengatakan, Ya ahlul jannah khuludun. Wahai ahli surga, ini kematian telah disembelih kekal. Mereka pun bergembira. Diteriakkan, ya ahlan nar, khulud. Wahai ahli neraka, kekal nggak ada kematian. Kematian telah disembelih. Subhanallah. Kematian Allah rubah menjadi sosok kambing. Hari kiamat puasa berbicara. Dia berkata, "Ya mana Tuhan. Tuhan. Aku telah menahan dia makan. Wasyahawat melampiaskan syahwatnya. Bin nahar di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Berikan syafaatku untuknya. Wa yaqul Qur'an. Berkatalah Qur'an. Maksudnya amalan baca Qur'anul Karim. Mana'tuhu an-nawma billahi duhai Tuhan. Malam hari ku cegah dia tidur. Dia membaca. Ya, membaca Quran, dia membaca diriku. fasyafi'ni fihi. Berikanlah syafaatku padanya. Kemudian fayushaffi'an. Kedua-duanya memberikan syafaat. Subhanallah. Dan puasa adalah sarana mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis rawahul Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala akan diampuni apa-apa yang lalu daripada dosa-dosanya. Dan syarat pengampunan ini berlaku kepada orang-orang berpuasa karena panggilan iman bukan karena kebiasaan. Karena mengharapkan ganjaran pahala, bukan karena malu kepada mertua. Kadang-kadang ada orang berpuasa. Kenapa berpuasa? Malu dengan mertua. Apa kata dunia kalau nggak puasa? Ini nggak dapat pahala, nggak diampuni Allah SWT dosa-dosanya. Kenapa puasa? Biasalah, udah bulan Ramadan datang, kan kebiasaan kita. Puasa jadi kebiasaan baginya, bukan ibadah. Subhanallah. Kemudian ikhwan rahimahullah, puasa ini dapat mengendalikan syahwat. Berkata Rasulullah kepada para pemuda, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falatazawwaj, yang mampu menikah segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Sungguh dia akan dapat menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'un. Yang belum mampu menikah, hendaklah dia melaksanakan puasa sungguh dia akan menjadi perisai bagi orang tersebut. Subhanallah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi puasa ini pemuda yang dalam gejolak syahwat. Wallahi kita hidup di zaman syahwat yang begitu dahsyatnya. Di mana-mana syahwat merajalela. Ya, di kampus, di mal-mal, di jalan-jalan, di pasar-pasar rakyat. Sekarang wallahi syahwat di mana-mana merebak. Ibu-ibu keluar pakai baju tidur. Subhanallah ke pasar-pasar kaget pakai baju tidur. Muskilah. Subhanallah. Kadang-kadang salah pakai, pakai baju anak SD, pakai baju anak TK, sempit-sempit. Subhanallah. Zaman syahwat. Maka pemuda pening dibuatnya. Maka janganlah banyak-banyak pemuda keluar rumah. Kecuali ada hajat. Subhanallah. Zaman fitnah. Yang nggak sanggup perbanyak puasa. Sering-sering aja lah puasa. Kemudian puasa ikhwan akan membuat yang melakukannya diberikan surga yang khusus. Ya. Limit edition. Surga yang khusus. Terbatas untuk orang tertentu. Diberikan nama surga tersebut dengan nama surga. Royan. Royan dari akar kata-kata ruya ya Artinya adalah orang yang minum. Kemudian dia kenyang minum, minum. Sepertinya contohnya nih, saya minum, minum. Minum lagi. Kenyang. Rawi itu, saya kenyang. Jadi kata-kata royan adalah surga. Merupakan balasan kepada orang-orang yang menahan dahaganya. Puasa itu yang paling kita rasakan adalah dahaga. Ya, karena kita menahan dahaga di hari kiamat Allah ganti dengan surga yang membuat hilang semua kedahaga kita. Namanya surga Royan. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Inilah keutamaan berpuasa. Adapun ganjaran bagi orang-orang berpuasa, subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini Imam Muslim rahimahullah. Ya. Dari hadis Abu Hurairah, "Kullu amal ibni Adam yudha'af Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu amalan dilipat gandakan menjadi sepuluh lipatan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kali lipat. Satu rupiah antum berinfak jadi tujuh ratus rupiah. Satu rupiah jadi tujuh ratus rupiah. Satu juta menjadi tujuh ratus juta. Subhanallah. Mana bank-bank itu yang mampu memberikan bunga sampai 700? Enggak ada wallahi. Kau Allah Azza Azza ulah. Dilipat perganda menjadi 700. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman illa siyam. Kecuali puasa. Dia enggak dilipat gandakan menjadi 10. Tidak pula menjadi 700. Menjadi berapa? Fa innahu li. Puasa itu untukku dia tinggalkan semua syahwatnya karena dia melakukannya untukku semata. Yang dia gandrungi, minum, makan, melampiaskan syahwatnya, dia tinggalkan untukku. Aku langsung berikan ganjaran kepadanya. Fa innahu li ana ajzibihi. Aku akan berikan kepadanya ganjaran yang tidak dihingga, yang tidak dihitung-hitung. Subhanallah. Berarti berapa? Apakah 800? Wallahualam Lebih dahsyat kita nggak tahu berapa menghitungnya. Kata Allah, semua amalan kalian kuberikan nih 700 kali lipat maksimalnya, tapi puasa enggak itu untukku. Aku langsung berikan ganjaran. Subhanallah, berarti tidak terhingga ganjarannya. Karena itulah Allah mengatakan inna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan orang-orang yang bersabar ganjaran tidak terhingga. Dan amalan yang paling menunjukkan kesabaran berkumpul pada tiga kesabaran dalam puasa Ramadan. Puasa. Sabar dibagi tiga. Pertama, sabar mengerjakan perintah. Kedua, sabar menjauhi larangan. Ketiga, sabar dengan penderitaan. Dan itu tiga-tiganya ada pada puasa. Kita sabar mengerjakan perintah Allah SWT. Terus setiap hari berpuasa. Yang kedua, sabar menahan diri daripada larangan Allah. Kita sabar nggak makan, kita sabar nggak minum, kita sabar tidak melepaskan syahwat. Dan ini sakit. Maka ketiga kesabaran ini terkumpul pada ibadah puasa. Karena itulah Allah memberikan kepada mereka ganjaran yang tidak terhingga dengan kesabaran mereka. Rahasianya di sana. Subhanallah. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Maka puasa amalannya untuk Allah semata kita tinggalkan nah, nafsu kita, syahwat kita. Maka dia spesial. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Dia telah meninggalkan semua makan minumnya untukku semata. Subhanallah. Lisra'imi farhatani. Orang berpuasa memiliki dua masa bergembira. Farhatun inda fitri. Dia bergembira ketika berbuka puasa. Berseri-seri wajah mereka. Orang yang sedih ketika puasa. Dia gembira ketika akan berbuka. Semua kesedihannya hilang sementara. Ada makanan-makanan yang lezat cita rasanya. Hilang sedihnya. Bergembira dia ketika berbuka. Yang kedua. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, berbahagia, bergembira ketika berjumpa Allah kelak di hari kiamat. Wa la fihi atyabu 'inda Allah min rihil misik. Sungguh bau yang keluar daripada mulut orang berpuasa bagi manusia dibenci, tapi begitu harumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada harumnya kesturi subhanallah. Orang membenci yang namanya bau mulut tapi Allah mencintainya karena perkara yang disebabkan perintahnya semata. Subhanallah. Ketika kita nggak makan, nggak ada yang kita konsumsi. Naiklah ketika itu ya uap dari dalam perut ini ke atas. Inilah yang berbau. Subhanallah. Bukan pula maknanya kita disuruh bau-bau mulut ketika puasa. Sengaja makan jengkol, makan petai, lewat orang kayak naga kan. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham. Antum pakai siwa kemana-mana. Ya nanti gara-gara bau mulut akhirnya sengaja dia nggak sikat gigi. Bukan itu maknanya. Jangan salah paham. Nah. Subhanallah. Maka seluruh amalan yang namanya puasa Allah khususkan kita meninggalkan sahur kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Naam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menentukan Ramadan? Ramadan itu ditentukan dengan ru'yah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asyhara falyasumhu." Yang melihat bulan di antara kalian hendaklah dia berpuasa karenanya. Karena itulah yang hak berpuasa dengan melihat munculnya bulan Ramadan. Ketika kita telah berada pada 30 pada tanggal 29 Syaban, Tidaklah kita berusaha mengintai ngintai bulan. Di negeri kita alhamdulillah ada lajna, ada penitia dari berbagai macam orang masyarakat Islam yang telah terbiasa diutus semana-mana melihat. Ya, akhirnya mereka mengatakan telah nampak di sini, nampak di sini. Pemerintah mengatakan besok puasa dengan melihat bulan. Maka tidak ada i'tibar, hitung-hitungan tidak ada, Tidak ada hisap. Kata Allah, ya, Faman syahidah minkum syahra falyasumhu. Yang melihatnya hendaklah berpuasa. Bukan yang menghitungnya, enggak laku hisap. Subhanallah. Kata Nabi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah ketika melihat bulan dan berbukalah berharailah ketika melihat bulan. Enggak ada hisap, enggak laku hisap dalam perkara ini. Subhanallah. Dan dalam perkara ini, kawan, hendaklah kita mengikuti ketentuan pemerintah kita. Ya. Dan hendaklah kita menjaga persatuan kita. Dan antara maqasidus syara' tujuan agama adalah menyatukan kaum muslimin. Karena itulah ada amalan yang dikerjakan berjemaah. Supaya menyatukan Di antaranya apa? Salat ar-raya, salat Jumat. Enggak boleh sendiri-sendiri. Saya kaget ketika di bandara ada dua orang. Saya ajak, "Pak, yuk kita salat zuhur, Pak." "Enggak, Pak, saya mau salat Jumat ini." kacau. Pak, kita musafir, Pak. Iya, tapi kan ini Jumat nih. Kami musafir Jumat kami. Berdua di sel Jumat. Enggak pakai khutbah. Aduh, kacau, kacau. Musibah memang. Sebab Ini jamaah Allah tuntut. Antum perhatikan agama Islam. Ada amal ibadah yang disuruh berjamaah. Ada amal ibadah yang enggak boleh kita berjamaah. Semua ikut ketentuan Allah. Di baliknya ada hikmah semua. Coba antum kurang kerja, sholat rawatib nanti berjamaah. Habis sisa. Salat dua rakaat berjamaah itu kurang kerja namanya itu. Bahasa lainnya kurang kerja. Subhanallah. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Semuanya punya tujuan-tujuan yang Allah SWT tentukan. Yang kita gak bisa karang-karang. Subhanallah. Maka yang namanya masuk ke dalam ibadah puasa. Itu harus dengan jemaah kaum muslimin. Masuk ke dalam haraya dengan jemaah kaum muslimin. Bersabda Nabi kita yang mulia Ali alaih Alaihi Wasallam. Asamu sawmu yasum yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Rawah tirmidhi Berkata yang tirmidhi disahihkan oleh Syalbani, puasa ketika kalian orang-orang banyak berpuasa. Hari raya ketika kalian ber, orang banyak berhari raya. Ya, menyembeli ketika kalian orang banyak menyembeli. Subhanallah. Andai kata hari raya sendiri, apa enaknya? Jalan dia di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau ke mana? Mau saya sholat hari Di mana? Di lapangan. Dengan siapa? Sendiri. Apa rasanya? Subhanallah. tujuannya adalah menjaga kesatuan. Karena itulah para ulama sebenarnya menganjurkan satu kampung, satu masjid. Bukan satu, satu tempat maksud saya. Ini tiap gang ada sholat raya. Hilanglah ketika itu kebersamaan. Hilanglah ketika itu syiar Islam. Kalau dapat satu kelurahan, satu tempat. Subhanallah. Makanya kalau andai kata di Masjid Nabawi, seluruh kota Madinah hanya Masjid Nabawi yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dari seluruh penjuru Madinah, warning keluar. Enggak sih, soalnya. <laughs> Subhanallah. Dari seluruh penjuru Madinah, berkumpul di sana semua. Maka ikhwati rahimahullah ta'ala, enggak baik berpuasa nyeleneh menyelisih pemerintah. Kadang-kadang ya hari ini kita masih berpuasa ada sekelompok orang Allah wakbar Allah wakbar menyelisih pemerintah. Lebih parah negeri kita ini kadang-kadang harai tiga hari berturut-turut. Ajib, ajib. Kata orang Arab, ajib. Aduh, aneh. Ada yang hari ini rayanya, ada yang besok, ada yang lusa. Tarikat ini, setelah tiga hari kita berharaya, baru dia berharaya. Ya, subhanallah. Karena gurunya dia melihat bukan dengan mata, dengan mimpinya. Dia menentukan haraya dengan mimpi. ya kita. Subhanallah. Naam. Ya, datang seorang Arabi kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam orang Arab Badui dia berkata, ini roaitul hilalah. Aku melihat bulan nampak. Faqala atashhadu alla ilaha illallah. Apakah engkau bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah? Qala na'am. Dia mengatakan ya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Engkau bersaksi Muhammad Rasulullah? Dia katakan na'am ya. Qala fa'adzin fin nas ya Bilal an yasumu ghadan. Kata Nabi wahai Bilal, beritahukan kepada semua orang banyak besok kita puasa. Siapa yang nyuruh? Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin yang harus tetaati bersama. Negeri tetangga kita, Masya Allah. Di Malaysia hanya satu hari raya. Di Singapura, negeri kufar. Satu hari raya. Negeri kita ini agak-agak aneh memang nih. Udah dalam ilmunya. Payah kita. Nah, adapun syarat wajib berpuasa ibadah Allah. Ya, pertama kita diwajibkan berpuasa kalau kita sehat walafiat. Kalau sakit nggak wajib ada uzur. Yang kedua dalam keadaan mukim. Kalau musafir nggak wajib. Subhanallah. Kata Allah, "Oman kana maridun aw ala safan iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir boleh meninggalkan puasa dengan syarat menggantinya di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Yang ketiga, jika dia perempuan harus dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Ya, Andai kata dalam Quran haid dan nifas dilarang mereka berpuasa sampai mereka suci. Ya. Berkata Muazah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, kenapa wanita ketika haid ya mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salatnya? Berkata Muazah, aku heran wahai ibunda. Kalau andai kata perempuan haid disuruh mengganti puasa, kenapa enggak disuruh mengganti salat? Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Aharariyun anti? Engkau ini telah memiliki paham Khawarij?" Karena orang Khawarij perempuan yang haid wajib berpuasa. Aneh memang Khawarij. Tetap wajib berpuasa. Subhanallah. Ya. Kata dia, "Saya tidak berpaham demikian, saya hanya bertanya." Kata Aisyah, "Kun kana yusibuna dzalika." Kami telah mengalami hal itu. Kami mengalami haid. Fanu'maru biqada'i Nabi yang memerintahkan kami mengganti puasa. Wala nu'maru biqada'i Dan dia tidak perintahkan kami mengganti salat. Subhanallah. Berarti perempuan yang haid, enggak puasa. Demikian juga perempuan yang nifas memiliki hukum yang sama. Siapa yang boleh meninggalkan puasa? Pertama orang sakit. Yang mana sakitnya menghalangi dia berpuasa. Bukan semua penyakit. Ada kita lihat makan. Eh kenapa kau makan? Sakit Ustaz. Apa sakitnya? Sakit panu. Sakit panu. ini mazhab Zahiriyah ini. Semua sakit katanya. Ya, flu dikit. Kenapa enggak puasa? Anak marid. Kenapa mazkum flu? Bukan <laughs> itu dia. Sakit yang menghalangi dia untuk mampu berpuasa. Subhanallah, ya. Atau menambah dahsyat penyakitnya jika dia berpuasa. Yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir. Dan ketentuan kelak mereka wajib mengganti di hari-hari yang lain. Dan orang musafir mana lebih utama, berbuka atau berpuasa? Yang paling benar, apa yang paling gampang baginya? Kalau perjalanannya begitu dahsyat, ya begitu berat, perjalanan jauh, dia nggak sanggup atau berat baginya puasa, lebih baik baginya berbuka. Andai kata mudah baginya berpuasa, dia naik pesawat, ya nggak ada panas dan seterusnya lebih baik baginya tetap berpuasa subhanallah itu yang paling benar tapi boleh dia berbuka boleh karena dia musafir walaupun dia naik pesawat nggak ada masalah kemudian siapa yang boleh ber, tidak berpuasa orang tua yang tidak mampu berpuasa dia wajib orang tua yang nggak mampu lagi berpuasa wajib membayar fidyah memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Boleh diganti pada hari tersebut. Ya, boleh diganti kelak selepas Ramadan. Ya, wajib diberi makan, jangan berikan uang, enggak. Disuruh kita untuk memberi makan. Boleh antum belikan nasi bungkus kasih ini orang fakir. Nih, itulah namanya fidyah. Ya. Dan nanti kata diberikan dalam bentuk makanan pokok, Allah mengatakan setengah daripada satu sok dua mud sekitar satu kilo setengah beras. Allah tabaraka wa taala alam. Kata Allah, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang berat menjalankannya hendaklah dia membayar fidyah yang diberikan kepada orang-orang miskin. Bahkan dia boleh kumpulkan 30 orang miskin sekaligus. Dia jamunah selesai. Subhanallah. Ya, Kemudian yang boleh tidak berpuasa adalah perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Baik dia takut terhadap janinnya atau terhadap dirinya. Berkata Rasulullah eh, yakni Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka taala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafirin nisfa salati." Allah telah ringankan yang musafir meninggalkan setengah salat, yang empat menjadi dua. was 'anil hubla wal murdi' Allah ringankan puasa untuk ditinggalkan bagi perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Apa yang mereka lakukan kelak? Ulama berselisih pendapat yang paling benar. Perempuan hamil dan perempuan menyusui tetap wajib bagi mereka mengqadha tatkala mereka tidak dalam kondisi hamil dan tidak dalam kondisi menyusui. Walaupun terkadang bertimpa-timpa 2-3 tahun nggak ada masalah. nggak ada perempuan yang hamil abadi nggak ada. Nggak ada perempuan yang menyusui abadi, nggak ada. Ya, subhanallah. Itu yang pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Karena hukum asal puasa wajib bagi semua orang. Kecuali yang tidak mampu mengerjakannya karena sakit yang berketerusan. Ataupun karena ketuaan yang tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Adapun yang hamil, ada masanya dia nggak hamil. Yang menyusui, ada masanya dia nggak menyusui. Maka wajib dia kata. Nah. Adapun rukun puasa, ikhwan rahimakumullah. Yang pertama, ya, imsak kita menahan diri dari segala macam bentuk perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Yang pertama adalah imsak menahan diri. Yang kedua adalah wajib memasang niat ketika menahan diri itu dalam rangka bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dia rukunnya. Pertama, menahan diri. Yang kedua, harus diiringi dengan niat. Menahan diri ini dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang menahan diri daripada makan minum tapi karena diet. Kenapa nggak makan? Saya lagi diet. Ini enggak karena bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan kita menahan diri? Sejak terbitnya fajar. Ya, dan itu ditandai dengan dikumandangkannya azan subuh. Itulah waktu memulai puasa. Ya, maka imsak yang dibuat satu jam, yang dibuat sepuluh menit, 15 menit, ya, itu tidaklah membuat kita haram makan dan minum. Silahkan makan, silahkan minum. Sampai kapan? Antum dengarkan suara muazin dikumandangkan dan muazin ini azan tepat pada waktunya ketika terbit fajar sadiq ketika itulah antum berhenti makan minum kalau kalaulah hidup sirine seperti mobil ini nah ini sirine kan ini antum masih boleh makan berhenti dia <laughs> subhanallah ya sampai kapan berhenti makan ketika telah terbit fajar ditandai dengan adanya azan berkata Rasulullah SAW Inna bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu azan ketika malam hari. Pada masa Nabi azan subuh dua kali. Apalagi ketika Ramadan. Bilal kalau mendengar azannya itu azan pada malam hari belum terbit fajar. Fakulu asyarbu silahkan makan minum sahur. Andai kata kalian mendengar azannya Ibnu Maktum barulah akan berhenti. Jadi Ibnu Maktum enggak pernah mengumandangkan azan kecuali telah dikatakan kepadanya asbahta asbahta telah masuk subuh telah masuk subuh. Karena Ibnu Maktum itu buta. Kalau dibilang kepada dia, eh, udah masuk subuh," maka dia pun memandangkan azan. Jadi dari situlah kita memulai imsak. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari berarti telah masuklah malam. Kita diperintahkan untuk berbuka. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaitil aswad minal fajr thumma atimu siyam ila lail. Dan makanlah minumlah sampai nyata tampak oleh kalian benang-benang putih karena terbitnya fajar. Daripada benang-benang hitam karena hilangnya malam. Thumma atimmu siyam ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Kapan malam ditandai dengan tenggelamnya matahari? Jangan dianggap malam ketika gelap itu isya itu. Ya, kenapa belum buka? Eh, belum malam satu masih nampak itu sinar matahari biasa masih nampak. Salah paham. Malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Ya, subhanallah. Kemudian tadi rukun kedua apa? Niat. Dan dalam puasa wajib berniat pada malam hari. Semenjak tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar wajib kita berniat dan niat dalam hati. Bosnya besok kita mau berpuasa. Yang dia nggak berniat, nggak sadar, dia nggak ingat mau puasa besok hari. Ya, maka tidak boleh baginya puasa. Kata Nabi, "Man lam yubayyitus siyama bilailin fala siyama lahu." Yang nggak masang niat dalam hatinya di malam hari, yang nggak niat pasang hati, yang nggak meniat yang tidak memasang niat dalam hati, maka tidak ada puasa baginya. Subhanallah. Itu untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah boleh niatnya terlambat. Nabi SAW jika dia masuk ke rumah-rumah istrinya dia bertanya, apakah ada makanan yang mau dimakan? Ketika mereka mengatakan gak ada, seketika Nabi mengatakan, idan anak asum, berarti saya berpuasa. Niatnya belakangan. Ini hanya untuk puasa apa? Sunnah. Subhanallah. Dan niat tidak ada kaitannya dengan lisan. Niat dalam hati. Ini anak mau minum ini ya. Udah punya niat ini. Ha. Anak minum dulu. Udah ada niat. Bismillah. Gak perlu saya bilang. Sengaja saya minum dua teguk. Karena saya haus. Niat dalam hati. Subhanallah. Ini itu perkataan Al-Allamah Al-Imam Nawawi dalam kitab majmu'nya perkara niat. Ya, oke. Okay. Waktu kita tinggal sedikit ini. Pembatal-pembatal puasa, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, yang kedua muntah dengan sengaja dikorek-koreknya muntah batal puasanya. Haid dan nifas. Subhanallah. Jima di siang Ramadan. Subhanallah, batal puasanya. Mengeluarkan sperma dengan sengaja apapun caranya. Tapi dengan jima dia wajib bayar kafarat. Kafaratnya adalah Membebaskan budak. Budak enggak ada, berpuasa 60 hari. enggak sanggup juga memberi makan 60 orang miskin. enggak sanggup juga gugur baginya semua kewajiban tersebut. Dan dalam Islam, segala macam bentuk ketidakmampuan seorang menggugurkan baginya hal tersebut. Kenapa orang tua enggak wajib berpuasa? Karena enggak mampu lagi diganti dengan fidyah. Datang seorang Arab mengatakan, Ya Rasulullah, halak tua, halak wa waqatu ahli. Ya Rasulullah saya binasa. Dan saya telah binasakan. Kenapa? Saya campuri si saya di siang Ramadan. Kata Nabi, kau punya budak, bebaskan. Enggak punya budak ya Rasulullah. Kau sanggup berpuasa 60 hari? Enggak sanggup ya Rasulullah 60 hari. Berturut-turut. 60 hari, satu hari pun jebol. Enggak sanggup. Baik. Kalau begitu, beri makan 60 orang miskin. Aku paling miskin ya Rasulullah. <laughs> Ada orang mengantarkan kurma dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi, ini kurma kau berikan kepada orang-orang miskin di kampung. Ya Rasulullah, antara dua lembah ini, aku ini yang paling miskin. Aku paling layak mengambil ini semua. Kata Nabi, dah kau pulang, bawa ini semua. Udah melanggar, bawa kurma. Subhanallah. Inilah dia, dia kafar bagi orang-orang yang melanggar. Subhanallah. Oke. Okay. Apa yang dibolehkan ketika kita berpuasa? Ya, pertama, dalam keadaan azan subuh dikumandangkan masuk fajar, boleh kita dalam keadaan junub, belum mandi, boleh. Ya, boleh. Misalnya kita ya, belum mandi, junub, kemudian mendengar azan, enggak ada masalah, enggak batal puasa kita. Ya, karena Nabi SAW pernah dalam keadaan junub dan telah masuk kepadanya waktu fajar. Ya, kata Aisyah, "Kana Rasulullah SAW yudrikul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum Nabi SAW pernah masuk kepadanya waktu fajar ya di bulan Ramadan dan dia dalam keadaan junub junub bukan gara-gara dia mimpi Nabi enggak pernah mimpi karena daripada syaitan gara-gara dia mencampuri keluarganya maka dia mandi dan dia berpuasa dibolehkan bersiwak kapan pun juga adapun menyikat gigi dibolehkan tapi adapun menggunakan pasta gigi lebih baik dihindari nah Kemudian dibolehkan berkumur-kumur, boleh. Boleh memasukkan air ke hidung ketika berwudu, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kata Nabi, baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman." Silahkan kau sempurnakan masukkan air ke hidungmu kecuali ketika berpuasa. Boleh berkumur-kumur, enggak ada masalah. Ya. Boleh seseorang mencium istrinya selama memang dia yakin tidak akan tergencet kepada tindakan berikutnya mencampuri istrinya. Ya. Dibolehkan jika dia mampu tidak sampai terjebak ke dalam yakni perkara mencampuri istrinya. anda kata khawatir enggak boleh bagi dia. Dibolehkan berbekam dan donor darah selama kita yakini ini tidak membuat kita lemah. Kalau anda kata kita khawatir jangan. Dibolehkan mencicipi makanan dengan ujung lidah selama tidak masuk ke dalam. Subhanallah. Ya Ibnu Abbas meriwayatkan demikian. Kata Ibnu Abbas tidak mengapa seorang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke kerongkongannya. Ambil air seperti ini sedikit, antum taruhkan gini, rasa teh manis sudah manis belum? Dengan ujung lidah. Oke. Okay. Taruh lagi. Jangan disap. Boleh. Itu kata Ibn Abbas. Tentunya dia nggak sembarang mengarang hukum. Pasti dari Nabi SAW memiliki hukum marfu. Dibolehkan bercelak. Ya. Dibolehkan seorang itu menggunakan tetes mata. nggak ada masalah nggak membatalkan puasanya. Dibolehkan meneteskan air ke telinganya jika memang dibutuhkan ketika dia sakit. Subhanallah, ya. Dibolehkan mandi menyiramkan air ke kepala, dibolehkan kita berendam, yang nggak boleh sambil menyelam minum air, batal puasanya. Dibolehkan menelan dahak, dibolehkan menelan ludah karena kita bukan mengambil sesuatu yang dari luar. Tapi kalau ludah dijatuhkan keluar, diminum, <laughs> baru batal puasanya. Kadang-kadang tiap hari, wallahi. Kata dokter ya, kata dokter hati Di bawah lidah itu ada dua, ada dua seperti pipa. Itu mengeluarkan terus ludah. Wallahi kalau ini nggak keluar, habis mulut kita ini. Makanya basah terus lidah kita. Ya enggak? Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita nggak terasa menelan ludah. Kalau anda kata batal menelan ludah, payah kita. Bentar-bentar meludah-meludah, kacau. Subhanallah. Itu hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Bagaimana dengan suntik? ya orang berobat injeksi selama injeksi tersebut bukan dalam bentuk tat'im bukan infus pengganti makanan boleh tapi jika dia pengganti makanan nggak boleh infus batal puasanya ya sunnah sunnah puasa makan sahur itu disunahkan bahkan sebagai ulama mewajibkannya karena ada perintah tasahharu ibadallah bersahurlah wahai hamba Allah fa inna fis sahuri barakah dalam sahur ada keberkahan tapi jumhur mengatakan disunahkan. Sekali, sekalipun dia tinggalkan sah puasanya. Disegerakan puasa itu sunnah. Eh, menyegerakan berbuka itu sunnah. Masuk waktu maghrib langsung buka. Sunnah. Mengakhirkannya dibenci. Mengakhirkan makan sahur itu sunnah. Menyegerakannya dibenci. Kadang-kadang orang malas makan sahur. Sebelum tidur makan dia. Itu dibenci. Yang paling baik adalah dia makan sahur ketika telah dekat terbitnya fajar. Ya, Nabi itu dekat sekali jarak antara makan sahur dengan terbitnya fajar sekitar 50 ayat. Terbitlah fajar, subhanallah. Disunahkan berdoa ketika berbuka dan doanya adalah Zahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Disunahkan berdoa ya meminta kepada Allah berbagai macam tuntutan-tuntutan sebelum berbuka puasa. Kemudian disunahkan memberi makan orang berbuka puasa dan kata Nabi, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi." Yang memberi makan orang berbuka puasa seolah-olah dia berpuasa, seolah-olah dia mendapatkan ganjaran puasa mereka. Subhanallah. Antum misalnya ibu-ibu haid nggak puasa, diberinya jamuan makan kepada orang berpuasa. Pahala mereka mengalir ke dia. Dan mereka pun dapat pahala yang sama. Subhanallah. Ya, ini sunnah-sunnah dalam puasa. Karena itulah andai kata antum ke Madinah ketika datang Ramadan subhanallah. Antum mau masuk masjid Nabi, habis kita ditarik-tarik orang. Semua berebut supaya kita makan di tempat dia. Berebut, tarik sana, tarik sini, tarik sana, suruh duduk, silakan makan. Nggak percaya, antum datangnya aja lah. Ketika Ramadan. Memperbanyak sedekah, memperbanyak kebaikan. Ya, inilah sunnah, sunnah puasa. Demikianlah ikhwan rahimakumullah, banyak hal-hal yang belum saya singkap. Semoga dengan tanya jawab akan dapat kita ya lanjutkan pembahasan-pembahasan yang belum terbahas tadi wallahu taala alam. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhiru rabbil alamin. Naam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan sesi kedua dari kajian pada malam hari ini. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi sesi tanya jawab dan juga nanti ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz dan akan insya Allah akan kita hari pada sekitar pukul 20 lewat 45 menit. Nah Ustaz ini pertanyaan pertama Tafadon tadi. Ustaz apakah maksud dari dibukakan pintu surga pada bulan Ramadan? Apakah penghuni surga sudah ada? Penghuni surga sudah ada. Daripada makhluk yang Allah ciptakan untuk kekal. Seperti para bidadari surga telah ada. Antum yang sabar-sabar dengan istri istri selalu merepet, pulang ke rumah direpeti istri, antum mengatakan sakitnya tuh di sini. Sabar antum. berkat beda dari surga. Hei eh, perempuan, jangan kau sakit itu. Sebentar lagi akan tinggalkan nyawa akan pindah kepada kami. Jadi antum bilang sama istri, istri antum nanti, dek, jangan merepet-repet. Calon abang di surga tuh udah bilang-bilang. Oke? Okay? Udah dari surga anak-anak yang diciptakan untuk kekal di surga sebagai pelayan-pelayan. Ghilmanun atau wildanun mukhalladun. Udah ada. Bahkan setiap saat kita memperbaharui kenikmatan kita di surga. Yang mengucapkan subhanallah ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Yang mengucapkan la haula wala quwata illa dibangun baginya gudang-gudang di surga. Setiap hari kita menambah dengan amalan kita. Ya, sekarang setiap orang sedang membangun rumah-rumah di surga. Ada yang setengah jadi, ada yang seperempat jadi. Karena belum sempurna amalannya. Nah, jadi surga telah ada dan penghuninya telah ada. Adapun dari manusia belum ada yang menghuni surga. nggak ada. Adapun dikatakan Idris naik ke atas masuk ke surga nggak benar. Adapun Nabi SAW pernah melihat surga. Ya, dan segala macam kenikmatan terdapat padanya. Belum ada masuk surga. Ya, kecuali Adam dan Hawa. Wallahu taala alam. Naam. Ustaz, tadi dijelaskan apabila menentukan masuk Ramadan dengan melihat bulan. Pertanyaannya, apabila dalam perkara salat, bolehkah menentukan masuknya salat dengan hisap, sebagaimana banyak pada keadaan ya sekarang ini jam kita salat Adapun sholat ditentukan dengan perjalanan matahari. Adapun masuknya puasa dengan ditandai dengan perjalanan bulan. Agama yang kita mengajarkan. Kalau tenggelam matahari, masuk maghrib. Hilang bayang-bayang merah, masuk isya. Terbit fajar, masuk subuh. Matahari tergelincir sedikit dari atas kepala kita ke arah barat, masuk zuhur. Bayang-bayang kita setinggi badan kita masuk asar. Ya, tenggelam matahari, berhentilah asar, masuklah maghrib dengan peredaran matahari. Dan orang-orang telah menemukan peredaran matahari ini menetap, enggak berubah-ubah. Ya, perjalanan matahari telah dihitung. Karena itu dibuat kalender-kalender menentukan waktu sholat dan itu boleh diamalkan selama dia tepat ya sesuai dengan peredaran matahari. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Tinggal lihat aja matahari. Ya. Tem kengok. Oh, matahari terlewat tergelincir sedikit atas kepala saya. Masuk waktu zuhur. Antum berdiri, oh bayang-bayang saya setinggi saya. Masuk waktu asar. Tenggelam maghrib. Hilang warna jingga masuk isya. Mudah. Nah. Bagaimana dengan saudara-saudara kita meyakini satu Ramadan dengan hisab. Iya, terserah mereka lah. Kita yang mengajarkan ini sunnah Rasulullah SAW. Itu aja. Ibadah para ibu lebih sedikit dibanding para bapak. Siapa bilang? Subhanallah. Ibu-ibu menyusui, bapak-bapak bisa. Ibu-ibu hamil, bapak-bapak bisa. Tak bisa. Subhanallah. Jadi nggak benar dikatakan amalan bapak-bapak itu lebih banyak pada ibu-ibu. Tidak. Setiap orang beramal saleh, ya berlomba-lomba dengan amal saleh Allah berikan bagi mereka ganjaran. Kata Allah, "Man 'amila salihan, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min." Yang beramal saleh baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan begini kehidupan yang baik. Jadi Ustaz, Gara-gara ibu-ibu sibuk ngurus anak, ngurus bapak, ya, ngurus dapur, ngurus kasur, ngurus sumur, terluputlah baca Quran. Sibuk mempersiapkan sahur, jangan silap ibu-ibu. Setiap anak-anak makan sahur dan orang dan suami ibu makan sahur, pahala mereka telah mengalir kepada ibu. Kalau ibu nggak ada, nggak makan sahur mereka. Setiap anak-anak berbuka puasa, suami kita berbuka puasa, pahala mereka mengalir ke kita. Subhanallah. Tiap kali anak-anak pergi ke masjid, suami kita pergi ke masjid, dia pakai baju kita yang setrika, mengalir pahala salatnya kepada kita. Sarung yang dia pakai mengalir pahala kepada kita. Subhanallah. Apalagi kita yang belikan sandal anak-anak kita. Yang belikan sandal suami kita. Walaupun dari uang suami, Ya, kita carikan, dipakai, mengalir pahala ke kita. adalu lu al khairi kafa'ili. Yang menunjukkan jalan kebaikan mendapat ganjaran pahala dari orang-orang yang melakukannya. Jadi jangan silap bapak-bapak ibu-ibu. Bahkan orang-orang besar pasti di belakangnya ada perempuan-perempuan besar. Secara apanya? Tekadnya yang membaca. Subhanallah. Apa kata Umar? telah tidak mampu lagi ibu-ibu melahirkan orang semisal engkau ya Khalid. Enggak ada Khalid bin Walid yang kedua, enggak ada. Enggak mampu lagi ibu-ibu melahirkan sebagaimana Khalid. Orang-orang besar di belakang mereka adalah perempuan-perempuan yang besar. Subhanallah, lihatlah Maryam. Kenapa di belakangnya ibunda Maryam, istrinya Imran. Subhanallah, lihatlah bagaimana Az-Zubair di belakangnya so yakni Safiyah. Orang-orang besar semua. Lihatlah Muawiyah. Siapa di belakangnya? Ketika itu orang-orang memuji Muawiyah. Kata mereka, Muawiyah ini kelak ketika besar akan menjadi pemimpin bagi kaumnya. Apa kata ibundanya? Hindun bintu Utbah. Istrinya Abu Sufyan. Celaka, binasa Muawiyah. Jika hanya mampu memimpin kaumnya. Wallahi, dia akan memimpin manusia. Tengok. Ibunda seperti ini. Tengok targetnya. Kalau hanya memimpin kaumnya, bukan anak saya dia. Anak saya memimpin dunia. Tengok Muawiyah. 20 tahun memimpin manusia dengan keadilan. Raja teradil di dunia. Dari mana lahir? Rahim ibu-ibu yang besar. Jadi jangan takut ibu-ibu nggak dapat pahala. Ya, subhanallah. Bapak-bapak yang datang semua kemari, bajunya siapa nyetrika? Saya sendiri, Ustaz, kata bapak-bapak. Ah, kacau ibu-ibu itu. Subhanallah. Ya. Maka ibu-ibu jangan pernah merasa khawatir. Rahmat Allah itu luas. Wallahu taala alam. Waktu menahan puasa adalah saat dikumandangkannya azan sholat subuh. Pertanyaannya, bolehkah masih makan selama azan belum selesai? Andai kata telah di tangan kita minuman kita mendengar azan sempurnakan. Ah, gitu. Sempurnakan. Sedang di tangan kita nasi, sempurnakan. Tapi jangan disengaja nunggu azan baru makan. Gak boleh. Azan berhenti, hentikan. Tapi kalau udah nanggung, lanjutkan. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Jika seorang wanita atau hamil menyusui setiap dua tahun dan karena nggak pahamnya ilmu maka dia membayarnya dengan fidyah ketika sekarang sudah tahu harus dikodok Ustad atau bagaimana solusinya? Ulama berselisih mengenai perkara ini. Sebagian dan itu pendapat sebagian sahabat. Cukup membayar fidyah. Kalau dahulu kala ibu meyakini itu boleh membayar fidyah, nggak perlu lagi diganti yang dahulu kala. Ternyata berubah ijtihad, oh enggak, lebih kuat kodok. Karena yang namanya perempuan hamil nggak ada permanen, menyusui nggak ada permanen. Ketika ibu meyakini hal tersebut, yang lama nggak perlu dikodok. Yang semenjak meyakini itu saja yang dikodok. Wallahu taala alam. Ustaz, berdosakah orang yang meninggalkan puasa karena kerjaan yang berat sehingga nggak mampu untuk melaksanakan puasa? Kalau anda kata begitu berat kerjaannya, memang benar-benar berat, nggak mampu dia berpuasa telah dicobanya, nggak ada kerjaan lain, ya dia boleh mengganti ketika dia libur nggak bekerja, ya kan nggak ada orang kerja abadi, Dia ambil cuti ganti, diganti di waktu lain. Tapi saya curiga nih, apa ada orang yang kerjanya begitu berat nggak sanggup puasa? Ada nggak? Nggak tahu saya. Ini sebenarnya yang berat adalah hatinya. Di tempat kita di Batam ada orang-orang kerja di apa namanya shipyard. Itu panas-panas loh. Kadang-kadang ngelas kapal dalam panas. Puasa mereka. Ini yang lemah hatinya. Kalau kuat hatinya, insya Allah pekerja-pekerja akan sanggup bekerja dengan kekuatan hati. Ya, andai kata dia nggak mampu, tetap kata Allah, masa tak Bertakwalah kepada Allah semampumu. Tak nggak pernah saya sekalipun punya waktu libur. Ah, nggak mungkin. Pasti ada waktu libur. Kerjakan ketiga <laughs> libur. Tapi saya belum yakin ada hal seperti ini. Kalaupun ada, tidaklah diganti di tempat-tempat yang lain, waktu-waktu lain ketika dia nggak bekerja. Naam berbuka, berpuasa dan berhadaya dengan melisihi ketetapan pemerintah apakah termasuk bagian dari sifat-sifat khawarij? Ngeri saya jawabnya ini. <laughs> yang jelas mereka memiliki pemahaman yang salah, yang keliru. Ya. Itu aja. Apakah benar puasa yomul Bid menghapuskan dosa selama setahun? Dan apakah harus dikerjakan tiga berturut-turut? Ayamul Bid, saya nggak tahu ada hadis yang mengatakan menghapuskan dosa setahun. Dan kalau nggak bisa dikerjakan tiga hari boleh. Hari ke-14-nya boleh, hari ke-15-nya. Tapi yang paling ideal adalah tiga belas, empat belas, lima belas. Ya Allah Ta'ala alam. Ustadz, tadi diceritakan tentang perempuan yang bersabar dengan sakit ayahnya. Dan Rasulullah menjamin baginya surga. Pertanyaannya apabila kita sakit, kita berdoa untuk sembuh. Apakah tidak bisa mendapatkan surga? Silahkan berdoalah kepada Allah untuk sembuh. Silahkan berobatlah untuk sembuh. Berkata Rasulullah, tadawu ibadallah, berobatlah hamba Allah. Sungguhnya Allah tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali Allah menurunkan padanya kesembuhan. Dan berobat bukanlah menghilangkan tawakal kepada Allah. Berobatlah. Silahkan berobat. Ya, berdoalah kepada Allah. Silahkan berdoa. Dan, dan ini enggak menghilangi tawakal, enggak menghilangkan tawakal. Nah, Wah. Ketika membiasakan anak-anak menghafal Quran dari kecil, maka ada orang-orang yang beranggapan bahwa masa anak-anak adalah masa bermain. Dan menurut ilmu psikologi, bagaimana pendapat Ustaz tentang ilmu psikologi ini? Apa sesuai syariat? Saya nggak paham kali ilmu psikologi ini. Yang jelas, anak-anak ketika kecil jangan dipaksa-paksa sebagaimana orang dewasa. Tentunya menghafalkan Quran bersama mereka sambil bermain. Tiga ayat, dua ayat, dah sambil lari lari. Ayo nak, amma yatasa dilari-lari, amma yata, biarkan. Disesuaikan dengan masa mereka. Andai kata belum sempat pun lagi mengucapkan dengan jelas masih setahun, sibuk kena amma yatasa'alun, sesuaikanlah, ya. Insyaallah dan telah terbukti, ya. Terbukti apa? Itu Musa itu 6 tahun hafal Quran. Adiknya 4 tahun tersekian banyak, subhanallah, ya. Tak ada orangnya Musa. Subhanallah, ya. Dan para ulama-ulama kita, Imam Syafi'i 7 tahun, sepuluh tahun. Ya, dikatakan e, siapa namanya Raja Salman sepuluh tahun hafal Quran. Nah, apa balasan bagi orang senantiasa berkata dusta di dunia? Enggak dipercaya manusia. Di akhirat ya terancam masuk neraka. Kata Rasulullah, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." Jauhilah dusta. Dusta akan menggiring seorang kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejelekan akan menggiring seorang ke neraka. Itu dampaknya di, negeri, di negeri akhirat. Di dunia, hilang kepercayaan manusia. Boleh jadi masuk penjara dia. Bagaimana hukum puasa bagi orang yang berdusta padahal sedang berpuasa? Gak sempurna pahala puasanya. Ya, Bukan hanya sekedar lepas daripada kewajiban. Ya, Gak dapat pahala. Allah Ta'ala alam. Siapa yang harus membayar fidyah untuk orang tua yang di panti jompo? Andai kata dia telah gak mampu bekerja, gak punya harta, maka anaknya yang berkewajiban. Anaknya nggak wajib, nggak nggak mampu membayar fidyah orang tuanya, gugur kewajiban tersebut. Subhanallah. Apa kita tetap wajib membayar fidyah jika seorang tua telah pikun? Wajib tatkala kita mampu. Ustaz, seorang wanita terlambat mengerjakan sholat zuhur, misalnya. Kemudian ia saat itu haid dan belum sholat. Apakah baginya mengkodoh sholat tersebut, zuhur tersebut, ketika dia telah suci, ya. Dalam Islam waktu salat itu dibagi tiga. Ada waktu afdal. Ya, itu setiap awal waktu kecuali waktu salat zuhur dan salat isya diakhirkan lebih baik. Zuhur ketika panas bersangatan diakhirkan sedikit. Isya diakhirkan sedikit. Selainnya di awal waktu. Ada waktu yang namanya waktu al muasa yang luas. Contohnya zuhur. Sejak kapan dimulai? Yang paling afdal ketika tergelincir matahari. Kalau bukan panas bersangatan. Paling afdal. Sampai kapan? Sampai sebelum bayang-bayang seorang setinggi badannya. Ini waktu yang muasa luas. Menjadi wajib ketika bayang-bayang matahari telah setinggi badannya menjadi wajib dia kerjakan sebelum masuk waktu asar. Andai kata perempuan lewat waktu zuhur masuk asar dan dia haid dan belum mengerjakan salat zuhur, dia berdosa, wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia memperlambat sholat misalnya jam 2 belum sholat. Ternyata haid. Tidak perlu dia mengkodok. dan tidak dia berdosa. Karena waktunya masih luas. Wallahu ta'ala alam. Saya seorang ibu beranak tiga. Sewaktu belum mengetahui sunnah, saat hamil tidak puasa. Saat menyusui tidak puasa juga. Bagaimana Ustaz? Sekarang ibu qadha. Ya. Diperhitungkan. Bahkan Allah yang paling benar Dahulu kita yang dahulu nggak ikut sunnah, nggak ngikuti agama baik, kita dahulu banyak bolong puasa, banyak nipu, wajib biqadah. Diperhitungkan saja. Misalnya sejak umur 17 tahun sampai 30 tahun nggak pernah puasa. Dihitung aja berapa tahun, kalikan dengan 30, kerjakanlah puasa. Ini lain dengan sholat. Sholat kita nggak diganti. Tobat cukup. Ya, puasa diganti. Maka kewajiban ibu mengganti dengan memperkira-kirakannya. Oh, saya hamil ya, tiga kali. Berarti kalikan tiga. Ya, begitulah caranya Allah Tabaraka Ta'ala alam. Alhamdulillah kita <clears throat> telah menyelesaikan sesi tanya jawab karena keterbatasan waktu sesi tanya jawab ini kita batasi sampai saat ini dan selanjutnya adalah <clears throat> sesi pertanyaan dari Ustadz yang akan disampaikan kepada para peserta daurah. Ada dua pertanyaan buat Ahwat dan dua pertanyaan buat Ikhwan. Tapi ada Ustaz untuk menyampaikan dua pertanyaan kepada Ahwat dan silakan jawabannya ditulis dan disampaikan ke panitia di depan. Baik. Untuk Ahwat satu aja pertanyaan, tapi bercabang empat. <laughs> Kami payah aja kan. <laughs> Sebutkan ya tingkatan-tingkatan takdir yang empat tadi yang saya telah jelaskan. Pertama ini, kedua, ketiga, keempat. Itu untuk Ahwat. Ya, ada empat itu. Satu tapi empat. Kok kami yang payah aja lah Ustaz itu. <laughs> Baik, untuk ikhwan. Rahimakumullah. Pertanyaan anak. Bedakan antara qadha dan qadar. Silakan yang paling cepat dia dapat. Kayaknya antum lebih cepat ya. Atau antum? Fadal. Ha, silakan. Qadha bukan kodok ya, qadha. Qadha. Qadha'un. Bismillah. Kalau qadha yang takdir yang belum terjadi. Kalau yang masih di yang masih di belum terjadi. Ya. Qadar yang sudah terjadi. Baik, mumtaz. Yang telah terjadi namanya qadha, yang belum terjadi namanya qadar. Oke. Okay. Fadal. Untuk ikhwan satu lagi. Ya. Tadi saya sebutkan bahwasanya takdir itu banyak bukan satu. Sebutkan tiga bentuk takdir. Nah, fadal. Kasih mikrofon ke beliau. Yang pertama ada yang tetap yaitu yang tertulis di lawal Mahfuz. Mumtaz. Satu. Yang, yang kedua takdir tahunan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Bagus. Yang ketiga takdir yang ditentukan ketika kita dalam alam rahim. Ahsanta mumtaz. Sampai ilmu saya kepada antum. Fadal. Dah, kita menunggu jawaban daripada akhwat. Nah, Ustaz sambil menunggu jawaban dari akhwat, ada satu pertanyaan bonus buat ikhwan yang belum mendapatkan buku panduan Ramadan. Karena terbatas buku, silakan Ustaz menyampaikan satu pertanyaan untuk bisa dijawab dan mendapatkan dia buku panduan Ramadan. Baik, Coba antum sebutkan dulu kepada saya lima. <laughs> Masa lima lah. Tiga keutamaan Ramadan. Silahkan. keutamaan puasa. Ya, keutamaan puasa. Satu. Dijawab, dijawab yang belum dapat buku ya. Anda belum dapat ya. Sabar. Mumtaz ini. Kasih mikrofon. Sebutkan tiga keutamaan puasa secara umum. Ya. Bismillah. Yang pertama, meraih titel takwa. Satu. Iya. Yang kedua mendapatkan eh, eh, sebagai pemberi syafaat di hari kiamat. Puasa akan memberi syafaat ya, di hari kiamat. Yang ketiga eh, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamil. Yang keempat eh, mendapatkan surga royan. Saya minta tiga dikasihnya empat. Oh. Iya. Oke, okay, ya. saya saya tambahkan antum. Sebutkan tiga keutamaan puasa Ramadan secara khusus. Sebutkan tiga keutamaan bulan Ramadan secara khusus. Keutamaan bulan Ramadan, uh, eh, bulan Ramadan secara khusus tiga keutamaan. Sebutkan satu. Puasa Keutamaan bulan Ramadan satu. <clears throat> Diturunkannya al quran Al Karim. Dua. Terdapat malam kemuliaan. Eh, Lailatul Qadar. Ya, ya, Jamil. Ketiga eh, dibukakan pintu-pintu uh, surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Mumtaz, antum mumtaz. Jawabannya mumtaz. Bukunya ada dapat? Tafadhal. Tadi saya mau menanya tentang keutamaan Ramadan, dirubahnya kepada soal keutamaan puasa. Maka saya balikkan ke soal awal dan dia bisa. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dari ibu-ibu mana ini? Bang Panitia yang di belakang, jawaban dari Ahwat sudah bisa sudah diterima? Oh, sudah. Tiga tingkatan tak tadi empat ya saya minta. Yang satu takdir yang sudah ditentukan dalam mahfuz. Takdir yang di, yang disempurnakan takdir yang terjadi setiap tahun <laughs> terjadi Ibu Fatmah 60 nilainya <laughs> macam-macam takdir takdir ditentukan 500 tahun sebelum ciptaan bumi takdir diperbaiki setiap tahun takdir dikaitkan penciptaan manusia di alam janin takdir yang dapat berubah dengan doa Ummu Fadil 60 juga Diandra, neraka. Allah memiliki ilmu yang sempurna. Allah menuliskan dalam lauh mahfuz. Allah memiliki kehendak dari apa yang belum terlaksana. Allah mewujudkan ketetapan. Mumtaz. Ibu Diandra. Satu, Mumtaz. Kemudian Ummu Aqilah. Takdir yang sudah di lauh mahfuz. Takdir yang telah dituliskan Allah. Takdir Allah kehendaki yang terjadi. Maksudnya. Baik, ini nilainya 80. Tulisan. Oke. ganda. Ya. 100 Ummu Aqilah. Ummu Aqilah 100. Habis hadiah antum harus cari lagi sampai semuanya dibaca ini. Ya. Ini Ummu Rabi, sudah dekat-dekat Allah, dituliskan mahfuz dikenakan. Ummu Rabi 100. Ini bukunya ada di depan ya. Tingkatan takdir. Tulis kendaki. Ini apa ini? Telah Allah kehendaki, telah Allah tulis, telah Allah kehendaki lagi. <laughs> Allah mengabulkan doa. <laughs> Ummu Kamilah 60 berdapat. Ini Allah mengatakan akan terjadi. Allah telah menuliskan Allah mengatakan. Mumtaz, Ibu Elsa Aulia Pasha 100. telah ditentukan oleh Allah, telah diketahui oleh Allah Allah takdirkan, <laughs> Allah jadikan takdir berbolak-balik dia. 60 Ummu Subhanallah. Habis. Ini umu Ihsan ya, belum saya baca. Mengimani Allah sebagai pemilik ilmu yang maha tinggi. Allah menuliskan pemilik iradah. Allah sebagai penetap. Sudah dikendakinya. Umu Ihsan, 100 ini Ummu Khansa. Takdir induk, takdir ditentukan 500 tahun, takdir yang sempurnakan setiap tahun. Ini 60. <laughs> Oke. Okay. Alhamdulillah selesai ibu-ibu mumtaz. Ya, semuanya mumtaz. Walaupun sebagian lebih mumtaz <laughs> daripada sebagian lainnya. La ba'asa. Insyaallah dengan niatnya semuanya telah dapat pahala. Wallahu taala alam. Demikianlah kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.